Di tengah banyak daripada saudara-saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang tenggelam, saya katakan tenggelam, yang tenggelam dengan gemerlapnya dunia. Merayakan perayaan yang mereka sendiri tidak memahaminya. Tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk tidak mengikuti itu semua. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa istiqamah mempelajari agamanya. Masyarul muslimin, musim yang barusan saja kita lewati. Pergantian tahun kata mereka. Malam yang penuh dengan kemaksiatan wal'iyadu billah yang untuk menceritakan kemaksiatan yang ada pada malam tersebut kita merasa malu padahal cuma sebatas untuk menceritakannya ternyata ma'asyiral muslimin di balik gemerlapnya kemaksiatan tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memiliki hamba-hamba yang mereka takut dengan bencana yang akan terjadi pada malam tersebut. Sungguh, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang taat, mereka takut ditimpa bencana di saat sebagian di antara manusia-manusia yang lainnya tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala memang telah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu kepada fitnah yang bukan cuma menimpa orang-orang yang berbuat dolim saja di antara kamu. Suatu negeri akan ditimpa, akan diturunkan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebabkan karena dosa orang-orang yang berbuat kenistaan di dalamnya. Akan tetapi adab tersebut sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Bukan cuma menimpa mereka yang berbuat saja. Tidak. Akan tetapi apabila adab turun. Maka merata kena ke semuanya. Mereka mengundang adab. Dosa mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila bala turun maka semuanya akan tertimpa wal'iyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, di antara penyebab ditolaknya adab yang diakibatkan karena dosa orang-orang yang berdosa yaitu dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan nasihat, mencegah daripada kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Dan majlis ilmu ini Majlis yang kita duduk sekarang di sini, insya Allah Taala berdiri dalam rangka hal tersebut, dalam rangka mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemukaran. Makanya para ulama rahimahumullah mengatakan di antara penyebab turunnya azab yaitu dosa. Dan di antara penyebab ditolaknya turunnya azab yaitu majlis ilmu yaitu majlis ilmu. Dengan adanya hamba-hamba yang dimiliki oleh Allah yang selalu duduk di majlis ilmu, yang selalu mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, mereka lah penyebab tertundanya azab. Mereka lah penyebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan azab. Alangkah besar jasa mereka terhadap umat. Alangkah besar jasa mereka terhadap manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menyiapkan ganjaran yang besar bagi para penuntut ilmu. Bukankah uh, Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan malaikat-malaikat yang khusus mencari majlis-majlis ilmu, menaunginya, mendoakan orang yang ada di dalamnya. Maka cukuplah hal tersebut sebagai penyebab bagi kita untuk datang ke majlis ilmu. Walaupun mungkin di majlis ilmu tersebut kadang tidak ada ilmu baru yang kita dapatkan. Tapi cukuplah keberkahan yang ada di dalamnya. Pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalamnya. Menyebabkan kita untuk terus bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu. Wala hawla wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak memperpanjang mukaddimah kita kita lanjutkan kajian tafsir kita yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca ayat yang ke-40 dan insyaallah kita melanjutkan pada malam hari ini ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم, قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى الرب كتاب kita telah berfirman أيها الرسول وهي Rasul. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, la yahzunk, janganlah membuat engkau bersedih. Alladzina yusari'una fil kufr, orang-orang yang bersegera di dalam kekufuran. Minalladzina qalu amanna bi afwahihim dari orang-orang yang mengatakan kami telah beriman dengan mulut mereka walam tu'min qulubuhum dan hati mereka belum beriman wa minal ladzina hadu dan dari orang-orang Yahudi sama'una lil kadhib yang mana mereka mendengar kedustaan sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk yang mana mereka sangat suka mendengar dari suatu kaum yang tidak pernah mendatangi engkau. al kalima min ba'di mawadhi'i yang mana mereka melakukan tahrif, merubah suatu kalimat dari tempatnya. Yaqulun, mereka berkata, "In utitum hadza fakhudhu." Apabila kamu diberi yang ini, maka ambillah. Wa illam tu'tauhu fahdharu. Dan apabila kalian tidak diberi hal tersebut, maka waspadalah, hati-hatilah. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Dan barang siapa yang Allah menginginkan kesesatan baginya, maka engkau tidak memiliki sesuatu apapun baginya dari Allah. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira Mereka lah orang-orang yang Allah tidak menginginkan untuk membersihkan hati mereka. Lahum fid dunya khizy bagi mereka kehinaan di dalam kehidupan dunia. Walahum fil akhirati azabun azim dan bagi mereka azab yang pedih di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ini artian secara perkata. Ayat ini ma'asyiral muslimin tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita dengarkan di awal. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahzunka alladziina yusari'una fil kufur. Janganlah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekufuran membuat engkau sedih. Nabi kita, bapak-bapak sekalian adalah nabi yang sangat penyayang. Allah menjadi saksi atas sifat beliau tersebut. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi saking penyayangnya beliau terhadap umat Islam terhadap umat beliau sering membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih tatkala beliau melihat ada orang-orang yang Kelihatan, saya katakan kelihatan, kelihatan mereka telah beriman. Tiba-tiba balik ke belakang jadi orang kafir. Sedih Rasulullah SAW. Para ahli tafsir menerangkan yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu orang-orang munafikin, orang-orang munafik. Rasulullah melihat secara zahir dia orang Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Udah datang ke masjid untuk sholat. Tiba-tiba kok besok-besoknya dia berbaris dengan orang-orang kafir. Menyerang umat Islam. Sedih Rasulullah. Perasaan sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini timbul karena kasih sayang beliau. Ditegur oleh Allah, wahai Rasul, jangan sedih. Jangan sedih dengan orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kekafiran. Kemudian diterangkan oleh Allah dari golongan yang apa sebabnya mereka berbuat demikian? Yaitu mereka mengatakan beriman dengan lisan, akan tetapi hati mereka tidak tidak beriman. Jangan sedih. Mereka tersebut bukan orang Islam dari awalnya mereka bukan Islam. Mereka cuma lisannya beriman, hatinya tidak. Kemudian kata Allah wa minal hadu dan dari orang-orang Yahudi. Jangan sedih engkau. Yang mana orang-orang Yahudi tersebut memiliki sifat sama'una lil kadhib. Mereka suka mendengar dusta yang diucapkan oleh pembesar-pembesar mereka, rahib-rahib mereka. Jadi tokoh-tokohnya Yahudi tersebut suka berdusta dan agama mereka berdiri di atas kedustaan sementara umat Yahudi tersebut suka mendengar kepada orang-orang tersebut. Jangan sedih. Wa minal hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam yatuk. Yang mana orang-orang Yahudi juga mereka suka mendengar pembicaraan suatu kaum yang mereka tidak pernah datang kepada engkau. Ketemu Rasulullah aja enggak, tapi kalau cerita Rasul seolah-olah paling paling tahu. Nah ini sifatnya orang Yahudi ini. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ih. Yang ketiga sifat orang Yahudi, mereka menukar kitab Taurat dari tempat yang semisalnya. Dirobah. Yaqulun, orang-orang Yahudi berkata, in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tuhu fahdharu. Para pembesar-pembesar Yahudi tersebut berkata kepada umatnya, kalau kalian datang kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad tentunya nggak sebut Nabi. Kalau kalian datang kepada Muhammad, kalau dia bilang A, sesuai dengan kita, terima. Kalau berbeda dengan kita, maka tolak. Ayat ini ma'asyiral muslimin, ternyata sabab nuzulnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dan imam yang lainnya terjadi yaitu kisah antara dua orang atau sepasang Yahudi yang berzina. Sepasang Yahudi yang berzina, laki-laki dan seorang perempuan. Mereka berzina. Tatkala mereka berzina dan ditangkap oleh umat Yahudi maka hendak dihukum. Ternyata masyarakat muslimin perzinaan tersebut tercela pada umat Yahudi dan umat Nasrani. Seluruh umat mencela perzinaan. Semuanya, semua umat. Tak kala dua orang yang berzina ini ketangkap, hendak dihukum. Mereka berselisih hukumannya apa? Hukumannya apa? Sementara di dalam kitab mereka, kitab Taurat yang asli, terdapat keterangan bahwasanya yang berzina tersebut apabila telah menikah, hukumannya sama dengan yang ada dalam Al-Quran. Yaitu diapain? Dirajam. Mereka nggak mau. Mereka tidak mau. Mereka maunya dicambuk saja. Terjadi perselisihan sebagaimana dalam riwayat hadis tersebut di antara sesama mereka sehingga ada di antara mereka yang mengusulkan yuk kita bawa ke Muhammad. Karena setiap kali kita membawa suatu permasalahan ke beliau selalu beliau memberikan keringanan dan kemudahan. Ini umat Yahudi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hatinya ngingkarin, tapi ada satu sudut dari hatinya mereka tetap meyakini kebaikan akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita bawa ke dia. Akhirnya dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dibawa ke Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para Yahudi, wahai orang Yahudi, mata jiduna fi kitabikum. Apa yang kalian dapatkan dalam kitab kalian Taurat? Orang yang berzina di dalam kitab suci kalian, diapain? Mereka menjawab, dicoret mukanya, dipukul dengan pelepah korma, kemudian diusung keliling kampung. Dinaikkan di atas keledai dan diusung keliling kampung. Diusung keliling kampung. Kata Rasulullah kalian dusta. Dusta. Bawa Taurat tersebut dan baca di sini. Qul fa'tu bit Taurat fatluha in kuntum sadiqin. Baca di sini. Kebetulan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat mantan Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Dibawalah kitab Taurat tersebut, kemudian dipilihlah orang yang paling alim di antara mereka, datanglah seseorang yang matanya juling satu, awak. Kemudian dibuka kitab Taurat tersebut. Begitu terjadi, eh, begitu sampai kepada pembahasan orang yang berzina di dalam kitab Taurat harus dirajam, tangan orang juling tersebut nutupin tulisan tersebut. Dibaca di atasnya, dibaca di bawahnya, yang itu enggak, ditutup. Apa kata Abdullah bin Salam? Angkat tanganmu. Dalam setiap Rasulullah yang mengatakan, angkat tanganmu. Begitu diangkat ternyata kelihatan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar, dirajam. Akhirnya dua orang Yahudi tersebut dirajam. Mereka nggak bisa menghindar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang Yahudi tersebut, kapan pertama kalinya umat Yahudi meninggalkan hukum rajam ini? dan beralih kepada hukum yang lain. Kata mereka, ya kami baru pertama kali meninggalkan hukum rajam tersebut tatkala ada salah seorang pembesar raja kerajaan berzina." Berzina akhirnya kami karena dia seorang pejabat akhirnya kami tidak tidak berani meng, menghukum rajamnya sehingga dia tidak jadi dirajam. Enggak lama ada orang lain berzina. Begitu dia hendak dirajam, mereka protes, keluarganya protes. Kemarin enggak dirajam. Berarti sekarang juga tidak dirajam. Akhirnya berturutlah dan berkelanjutanlah tidak lagi dirajam seluruh orang-orang Yahudi yang berzina. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Bukhari, Muslim sebagaimana yang saya katakan tadi dengan tambahan-tambahannya. Ma'asyar muslimin orang-orang Yahudi tersebut mengatakan sebagaimana dalam ayat kita in utitum hadza fakhudhuh fa illam tu'tahu fahdharu Jika seandainya kamu diberi yang ini yang sesuai dengan kita ambil apabila yang lain yang diberi yang tidak sesuai hati-hati buang Kemudian kata Allah kepada nabinya, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Dan orang yang Allah hendaki kesesatan baginya, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepadanya sedikit pun juga sama sebagaimana firman Allah, "Innaka la tahdi man Sungguhnya ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kau cintai. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. lah orang-orang yang Allah tidak menginginkan untuk mensucikan hati mereka. Bagi mereka di dalam kehidupan dunia kehinaan dan bagi mereka di dalam kehidupan akhirat azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini kita mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam ayat ini. Yang pertama, ayat ini menceritakan kepada kita kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya sebagai seorang yang memberikan nasihat. Tentu kita juga merasa bersedih. Apabila orang yang telah kita nasihati tersebut mundur ke belakang. Balik ke belakang. Kita akan sedih. Kita ketemu teman. Dalam dosa dan kemaksiatan kita nasihati dan berubah. Dan mulai dia sholat. Dan mulai dia meninggalkan dosanya. Tapi setelah dua hari, tiga hari, balik lagi dia ke belakang. Apa rasa hati kita? Kita akan sedih. Sedih, dongkol. Perasaan sedih kita tersebut bukanlah lahir karena cuek kita, tapi karena sayang kita. Itu pula yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih melihat umatnya berada di atas dosa dan kemaksiatan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menceritakan detik-detik yang paling genting di zaman di, di, di, di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadinya peperangan Badak, peperangan Uhud. Di dalam peperangan Uhud tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpisah dari sahabat-sahabat beliau. Tidak ada yang bersama Rasul di dalam peperangan Uhud tersebut kecuali beberapa orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanah, beliau dilempar, masuk dalam rangkapnya orang-orang kafir. Pada saat tersebut, apa kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an? Rasul seolah-olah saya menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi menggambarkan beliau adalah seorang nabi daripada para nabi. Tatkala tangan beliau mengusap darah yang ada di wajah beliau, tetapi mulut beliau mengatakan, Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la Ya Allah, ampunkanlah kaumku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Masya Allah. Lagi berdarah wajah beliau, masih tetap beliau sayang terhadap orang yang melukai wajah beliau tersebut. Kasih sayang seperti apa lagi, Masya Allah. Ini kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat fisik beliau. Sebagaimana para sahabat mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila fisik beliau, diri beliau disakiti, beliau akan sabar. Tapi apabila agama Allah dihinakan, barulah beliau berdiri di sana untuk menghadapinya. Sampai-sampai wajah beliau berdarah luka. Tangan beliau masih mengusap wajah beliau. Tapi beliau masih mendoakan umat yang menyakiti beliau tersebut. Ini kasih sayang Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja masyarakat muslimin, orang-orang yang lemah kini. Kita saja yang banyak dosa ini jauh daripada Rasulullah dan para sahabatnya dari sisi ketaatan. Kalau seandainya kita hidup pada saat ini dan ada Rasul di tengah kita, kita melihat wajah beliau terluka, kita tidak akan sanggup untuk menyaksikannya. Bukankah demikian? Iya. Preman-preman yang gak sholat di pasar, apabila mendengar agama Allah dihina, mereka siap mati untuk membelanya. Apalagi kalau seandainya mereka sampai melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilukai. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat beliau dilukai, berdarah wajah beliau sambil mengusap darah tersebut beliau doakan ya Allah ampunilah kaumku, sungguh mereka tidak mengetahuinya. Ini kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidah yang kedua. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya dan juga kaum muslimin untuk tidak bersedih dari apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir. Jangan sedih terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Bukan berarti kita harus senang, tidak. Kita tidak senang. Kita berusaha menghadapinya, melawannya, tapi jangan bersedih. Karena kesedihan yang mendalam malah justru akan merugikan Ya, Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau diangkat menjadi rasul, beliau bersedih melihat fenomena masyarakat Quraisy yang ada pada saat tersebut. Itulah sebabnya yang mengantarkan beliau kenapa beliau berdiam diri di dalam gua gua Hira. Beliau melihat umat beliau pada saat tersebut begitu banyak berbuat kesyirikan. Rasulullah sedih. Beliau sedih. Beliau memikirkan umat beliau. Akhirnya beliau pergi mencari tempat yang sunyi. Di sana beliau berfikir mengibadati Allah. Kata Aisyah, yatahannas. Beliau beribadah sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim di tempat tersebut karena beliau sedih menyaksikan keadaan umat beliau awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW, Beliau sedih. Dan Allah Subhanahu wa taala larang di dalam ayat ini jangan bersedih, jangan bersedih. Hadapi aja. Dakwah tegakkan, tapi jangan bersedih. Karena sedih tersebut bisa menimbulkan kelemahan. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhiqin mimma yamkurun." Jangan sedih atas mereka dan jangan engkau merasa sesak, sempit dari apa yang telah mereka makarkan, telah mereka buat daripada tipu daya. Jangan takut. Makanya ma'asyiral muslimin kadang kesedihan yang berlarut-larut tersebut dia adalah merupakan hasil daripada kejahatan syaitan. Kita mungkin sedih di saat ditimpa suatu musibah. Tapi berlarut-larut dalam kesedihan tersebut adalah merupakan tipu daya syaitan. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, "Innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu wa bidarrihim syai'an ila bi'idillah. Sungguhnya bisikan-bisikan tersebut dari syaitan untuk membuat orang-orang yang beriman bersedih dan syaitan tersebut tidak akan mampu memudaratkan mereka kecuali dengan izin Allah. Maka pada dasarnya ma'asyiral muslimin sifat sedih berkepanjangan itu berdasarkan dari syaitan. Kita yang mungkin ditimpa suka sedih, suka sering hanyut dalam kesedihan tersebut ingat ini dari syaitan. Makanya nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan senjata buat umat Islam. Yaitu doa. Doa agar tidak bersedih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah Rasulullah mengajarkan umat ini doa yaitu membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, sungguhnya aku memohon perlindungan kepada Engkau dari angan-angan suka berangan-angan." Itu penyakit yang kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Ada sebagian orang Duduk dikit ngamun. Ya apa tidak? Ada. Itu dari syaitan. Wal hazan. Dan dari sikap sedih. Terjadi perselisihan antara suami dan istri. Sedih. Tapi ini enggak. Sedihnya berkelanjutan sedih. Itu aja yang keingat terus. Dari syaitan. Mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ajaz. Dari sifat lemah. Sifat lemah. Wal kasal. Dari malas tatkala hamba-hamba Allah sanggup sholat lima waktu di masjid, kita berat rasanya. Sholat lima waktu di masjid, apalagi kalau bukan dari syaitan. Wal bukhul dari sifat pelit, dari syaitan. Dan kata Allah dalam Al-Quran, janganlah orang-orang yang pelit tersebut menduga itu lebih baik bagi mereka. Tidak, itu bukan lebih baik bagi mereka. Wal jubun dari sifat penakut. Minta perlindungan pada Allah. Wadal'id dan dari sifat terkait hutang. Masya Allah. Makanya ma'asyiral muslimin. Orang yang suka terbelilit hutang ini. Dia pada hakikatnya orang yang terjebak dalam jebakan syaitan wa ghalabatir rijal dan di dalam kejahatan para laki-laki, di dalam penindasan para laki-laki. Ditindas. Ini adalah satu kina Makanya Rasulullah saw beliau meminta perlindungan dari sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi dan Allah melindungi beliau. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling jauh dari yang pertama ham dari angan-angan. Gak suka ngelamun tuh Rasulullah SAW. Ini para pemuda nih sering ngelamun Orang tua juga sering ngelamun, mikirin hutang, mikirin anak. Syaitan, ini pintu-pintunya syaitan, ma'asyarah muslimin. Jauhi. Kita nuntut ilmunya agar kita bisa meninggalkannya. Wal hazan. Rasulullah SAW orang yang paling jauh daripada sedih yang tidak berujung dan berpangkal sedih yang larut-larut. Rasulullah sedih tatkala cucu beliau meninggal, anak beliau meninggal, sahabat beliau meninggal. Beliau sedih, tapi nggak berkepanjangan. Itu aja yang dipikirin sehingga malah meninggalkan beliau daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda, para pemudi putus hubungan sedih itu aja maksudnya eh, syaitan subhanallah minta perlindungan dari sifat sedih tersebut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling jauh daripada malas, daripada maaf, ajaz, lemah. Beliau adalah orang yang paling kuat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wa la ta'jaz." Rakuslah kamu untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu. Apa yang bermanfaat bagi kita kejar. Akhirat apalagi dunia, dunia apalagi akhirat. Maaf terbalik. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz dan minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jangan lemah kata Rasulullah. Ada orang salat dua rakaat. Aduh capek. Baru dua rakaat. Udah terasa capek. Ini orang yang lemah yang dimaksud. Walaupun kalau seandainya dia disuruh lari dia kuat. Disuruh salat, aduh. Salat ke masjid berat Wanita disuruh berjilbab panas, aduh panas rasanya. Pakai jilbab dalam-dalam, panas. Ini wanita yang lemah. Ini yang dilarang. Walaupun mungkin fisiknya kuat, dirinya seorang atletis umpamanya. ini lemah, ini yang lemah. Olah aja, jangan lemah. Dan Rasulullah SAW orang yang paling jauh daripada kasal, yaitu sifat Sifat malas. Sifat malas. Rasulullah memohon kepada Allah perlindungan daripada sifat malas pada setiap doa pagi dan petang beliau. Wal bukhul dari sifat pelit. Sehingga orang-orang kafir ada yang masuk Islam disebabkan karena kedermawanan Rasulullah SAW. Dia pulang, beliau pulang ke kaumnya berkata, wahai kaumku, berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad. Karena sungguh beliau telah memberikan sedekah dengan sedekah yang tidak akan mungkin ada jiwa yang sanggup bersedekah seperti yang beliau lakukan kecuali hanyalah jiwa seorang nabi. Kecuali hanyalah jiwa seorang nabi. Ini dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jubun Rasulullah SAW adalah orang yang paling jauh daripada sifat penakut. Beliau adalah seorang nabi yang pemberani. Dalam hadis yang sahih di dalam suasana genting di pagi hari tiba-tiba terdengar suara yang dahsyat yang mencurigakan membuat para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta merta bangun dengan senjata yang ada dan kendaraan yang ada, tunggangan yang ada, mereka segera menuju suara tersebut di pagi hari buta. Begitu mereka rombongan mengejar surat tersebut, ternyata mereka temukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah pulang dari sumber suara tersebut dengan senjata beliau dengan kuda beliau. Kata Rasul pulang, nggak ada apa-apa kok. Saya sudah sampai ke sana. Ternyata ada suara yang mengancam, mencurigakan dan mengancam kondisi kaum muslimin. Rasulullah datangi sendirian, sendirian beliau. Subhanallah. Ini keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kunna idza shadda al-harb ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu apabila perang telah sampai kepada puncak panasnya, kami bersembunyi di belakang Rasul. Allahu akbar. Kami bersembunyi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqayna bi Rasulillah. Ini terjadi dalam peperangan Hunain. Terjadi dalam peperangan Hunain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta perlindungan daripada lilitan hutang. Nauzubillah, ini penting masyarakat muslimin lilitan hutang. Ingat masyarakat muslimin nasihat saya dan nasihat para ulama rahimahumullah. Mereka mengatakan Nabi memohon perlindungan dari hutang. Menunjukkan hutang tersebut tercela apa terpuji? Tercela ma'asyur muslimin. Ingat itu, tercela utang. Yang kedua, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang untuk membeli rumah mewah atau untuk membeli kendaraan mewah? Pernah atau tidak? Tidak. Kalau kita HP pun masih hutang. Demi dapat HP mewah, ngutang, nyicil bayarnya alias kredit. Mana contoh Rasulullah SAW pada diri kita? Rasulullah SAW tidak pernah berhutang kecuali untuk suatu hal yang darurat. Untuk hal yang darurat, ma'asyurah muslimin. Bukan untuk menumpuk-numpuk barang mewah. Zaman sekarang semuanya hasil hutang. Sehingga di, dicurigai sekarang pada zaman sekarang. Itu orang pemilik rumah mewah. Orang kaya beneran apa enggak ya? Bisa jadi rumah tersebut adalah hasil hutang. Lihat orang punya mobil mewah. Orang curiga mobil itu hasil kekayaannya apa enggak? Jangan-jangan hasil hutang. Menghutang tercela Rasulullah minta perlindungan darinya. Menunjukkan itu hal yang tidak terpuji. Tercela. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mau meninggal dunia dan beliau butuh kepada harta, akhirnya beliau menggadaikan baju besi beliau kepada salah seorang tetangga beliau yang Yahudi. Beliau sengaja menggadaikan dan menggadaikan tersebut lebih ringan ketimbang mengutang. Begitu Rasulullah takut menghutang ma'asyarul muslimin. Sebagian saudara-saudara kita na'udzubillah. Ringan menghutang, berat membayar. Ringan menghutang, berat untuk membayar. Mereka lupa dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zulmun." Orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang, dia adalah bentuk kezaliman, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup nih bayar hutangnya, tapi sengaja dia nunda. Ini maksud hadis. Dan ini peringatan kepada yang berhutang bahwasanya Anda apabila sanggup untuk melunasi dan Anda sengaja menunda, maka Anda jatuh dalam kezaliman, dalam dosa, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik yang Anda jalani setelah kemampuan Anda tersebut ada, maka dia adalah dosa yang Anda akan temukan catatannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah detik-detik dosa yang akan ditemukan hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tatkala Rasulullah mau meninggal dunia beliau tinggalkan hutang. Jangan sampai saya hutang, sebaiknya gadai karena menggadaikan tersebut lebih ringan ketimbang menghutang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besi beliau kepada siapa? Kepada tetangga. Tetangganya Muslim atau Yahudi? Yahudi. Kenapa gak kepada tetangga yang Muslim? Kata para ulama, karena kalau Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada sahabat beliau yang Muslim, maka kemungkinan besar sahabat tersebut tidak mau menerima gadaian tersebut. Ya Rasulullah, jangankan barang, jangankan makanan, nyawa kami aja saya kami serahkan kepada engkau ya Rasulullah. Ini ambil makanan kami, biar kami gak makan. Itu sahabat Rasul. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau yang seperti itu. Beliau jauh dari sifat suka meminta, memelas dan mengemis. Beliau hindari dan beliau datangi orang Yahudi. Orang Yahudi siap untuk menerima barang gadaian mulianya sifat Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak lihat wah si Hanu bakalan memberi ini, dekat-dekat sama dia. Cerita-cerita dulu, ujung-ujungnya Pak, saya ini lagi butuh gini-gini. Meminta dengan sembunyi-sembunyi, dengan halus. Atau datang memberi dengan harapan dibalas dengan balasan yang lebih besar. Datangi rumah orang kaya, awak sedikit makanan. Ini pak, saya ikhlas memberikan makanan. Dalam hatinya, mudah-mudahan makanan saya ini dibalas dengan uang yang lebih besar. Saya lagi butuh uang nih. Allah berfirman, "Wala tamnun tastakthir." Jangan engkau memberi untuk menerima balasan yang lebih lebih besar. Masyarakat muslimin. Rasulullah jauh daripada hutang. Rasulullah jauh daripada hutang. Tidak ada suatu dosa yang bisa menunda <coughs> yang bisa menunda atau menghalangi pahala jihad melainkan daripada hutang. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati sahabatnya yang mati dalam keadaan berhutang wa ghalabatir dan sifat yang tercela yang Rasulullah minta perlindungan darinya yaitu sifat orang-orang yang di bawah e, kejahatan para laki-laki lainnya di di ditindas semena-mena oleh orang lain ini adalah sifat yang Rasulullah SAW memohon perlindungan darinya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga yang kita bisa ambil dalam ayat ini Di antara sebab terhalangnya seorang hamba mendapatkan hidayah yaitu mengikuti hawa nafsu. Sebab terhalangnya seseorang mendapatkan hidayah yaitu disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Masyarakat muslimin orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Orang kafir yang hidup di zaman Nabi, orang munafikin yang hidup di zaman Nabi, apa yang kurang mereka? Mujizat Nabi begitu banyak mereka melihatnya, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Di dalam ayat ini Allah berfirman, "In utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tahu fahdharu." Jika seandainya Muhammad memberikan yang ini, terima karena dia sesuai. Apabila tidak diberi, maka Hati-hati. Ini ngikuti hawa nafsu. Mereka tahu kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang Yahudi tersebut jauh sebelum Nabi itu sendiri dilahirkan, jauh sebelum Nabi sampai ke kota Madinah. Mereka sudah tahu, mereka sudah mengetahuinya. Akan tapi karena mengikuti hawa nafsu, akhirnya Allah jauhkan dia dari hidayah. Bahkan di dalam Al-Quran, orang yang sudah berilmu pun bisa jauh terhalang daripada hidayah karena mengikuti hawa hawa nafsu. Sudah berilmu, sudah tahu dalilnya, hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Sarjana lagi dalam agama bisa dapat bisa jatuh dalam kesesatan jauh dari hidayah karena mengikuti hawa nafsunya. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" wa adallahu Allahu ala ilm. Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Allah menyesatkannya di atas ilmu, bukan di atas kebodohan, di atas ilmu. Udah berilmu Allah sesatkan dia. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghisyawah. Allah kunci mati mata pendengarannya, Allah kunci mati hatinya dan Allah jadikan sumbatan di dalam penglihatannya. Inilah rahasia, inilah sebab kok banyak para profesor-profesor Islam nyeleneh. Doktor-doktor ahli Al-Quran dan Sunnah menyimpang. Inilah dia. Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Maka Bersyukur kita ma'asyur muslimin, gak doktor, gak profesor, tapi Allah berikan kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita mana jalan yang benar, mana sunnah Rasulullah dan mana yang bukan. Ini adalah rahmat dari Allah. Fama kunna linahtadiya laula an Allah. Kita tidak akan mendapatkan hidayah kalaulah bukan karena Allah yang telah menunjuki kita. Faidah yang keempat keberadaan orang-orang munafik di zaman yang terbaik dan di tengah generasi yang terbaik. Keberadaan orang-orang munafik di zaman yang terbaik dan di tengah generasi yang terbaik. Kapankah dia? Yaitu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasul masih ada orang-orang yang pura-pura masuk Islam padahal hatinya masih kafir, masih ingkar. Ini ada di zaman Rasul. Apalagi ini kita ambil pelajarannya, apalagi pada zaman kita sekarang. Maka jangan kita menduga mahasiswa muslimin yang semua berKTP Islam itu Islam beneran yang menjadi patokan kita. Di zaman Rasul saja ada orang yang ngaku Islam tapi sebenarnya nggak Islam. Apalagi pada zaman kita sekarang. Kita ngerasanya, ah masa sih nggak Islam? Bisa jadi. Sama kulitnya dengan kita. Sama bahasanya dengan kita. Sama tanah airnya dengan kita. Sama negerinya dengan kita. Ternyata Islamnya adalah Islam bohong-bohongan. Kalaulah di zaman Rasul itu ada apalagi di zaman kita. Ini patokan kita. Maka waspada. Maka maswada. Bukankah kita telah menyaksikan bersama-sama bagaimana kejahatan mereka orang-orang munafik tersebut berusaha mengadu domba menyalakan api permusuhan di tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah orang-orang munafik tersebut telah berusaha menimbulkan api fitnah sehingga terbunuhnya sahabat yang mulia Uthman bin Affan Bukankah orang-orang munafik tersebut telah banyak merusak Islam dengan membuat hadis-hadis palsu. Ditebarkan di tengah umat. Dan kasihan umat tidak perhatian dengan hadis Nabi mereka. Dan betapa banyak kejahatan orang-orang munafikin tersebut. Sehingga terjadinya peperangan-peperangan yang menumpahkan darah di tengah umat Islam. Ini adalah orang-orang munafik. Jangan kita katakan orang-orang munafik itu cuma adanya di Arab saja. Jangan adanya pada zaman dahulu saja. Jangan. Bisa jadi ada pada zaman kita. Dan kemungkinan lebih banyak. Semoga di dalam majelis kita ini gak ada orang-orang munafik. Dan sedikit saya mengulangi. bahwasanya kenifakan munafik itu terbagi dua. Sebagaimana yang saya katakan. Dan selalu saya mengingatkannya. Munafik terbagi dua. Ada munafik besar atau i'tiqadi. Munafik keyakinan atau munafik besar yang dia bukanlah Islam, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keislaman. Memang dari asalnya, dari pangkalnya dia gak Islam. Ini munafik apa? Besar, akbar, an-nifaqul akbar atau sebagian para ulama menyebutnya an-nifaq al-i'tiqadi. Kemunafikan yang kedua yaitu kemunafikan kecil, asgar. Atau para ulama menyebutnya an-nifaqul amali. Kemunafikan amalan. Dia Islam tapi perbuatannya perbuatan orang-orang munafik. Dia Islam, dia katakan kita katakan dia masih Islam, tapi perbuatannya perbuatan orang-orang munafik. Apa contohnya? Itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tanda-tanda orang munafik tiga. Apabila dia berbicara dusta, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila diamanahi dia khianat. Ini adalah munafik amalan, munafik kecil. Dia Islam, beriman dengan Allah, mengakui keberadaan Allah, keberadaan kitab Allah dan Rasulullah, akan tetapi perbuatannya perbuatan orang-orang munafik. Dikatakan dia kemunafikan kecil. Di antaranya juga yaitu malas untuk menuju sholat berjamaah. Ini sifatnya orang-orang munafik yang sering dijangkiti oleh sebagian kaum muslimin. Malas terlebih khusus apabila sholat subuh dengan sholat isya. Dalam riwayat yang lain dan juga sahih, kata Rasulullah tanda-tanda munafik empat. Tiga yang telah kita sebutkan, dan yang keempat wa idza khasama fajar. Dan apabila bermusuhan dia berbuat melampaui batas. Bermusuhan dengan seseorang yang mana musuhnya nggak pantas untuk mendapatkan hal tersebut dia malah lakukan. Maka orang seperti ini adalah orang yang terjangkit sifat ke menafikan Dan suatu hal yang luar biasa yang baru, yang baru saya temukan salah seorang ulama mengatakan di antara bentuk wa idza khasama fajar apabila bermusuhan melampaui batas yaitu sikap seorang suami yang berlebihan di dalam pertengkaran terhadap istrinya. Jadi dia marah dengan istrinya, saking marahnya dengan istrinya dia melakukan permusuhan yang melampaui batas walaupun cuma dalam perkataan. Begitu bertengkar dengan istrinya atau sang istri bertengkar dengan suaminya, seluruh nama binatang yang ada di kebun binatang itu disebutkan. Ngerti maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Disebutkan semua nama-nama binatang tersebut. Murajaah nama binatang nih. Nah ini permusuhan yang melampaui batas dan yang seperti ini sifatnya di dalam rumah tangganya maka dia terjangkit sifat orang-orang munafik wal billah wal billah kemudian yang kelima Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim bagi mereka di dalam kehidupan dunia kehinaan dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih. Kita mengambil faedah yang kelima di sini, Allah mengkhabarkan, memberitakan kepada kita bahwasanya azabnya sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, kelihatannya ringan, tapi kalau kita renungkan berat luar biasa. Kenapa? Perhatikan, siapa yang mengatakan bahwasanya azab Allah adab neraka itu pedih. Siapa yang mengatakannya? Allah. Jadi Allah sendiri menjadi saksi. Dalam bahasa lain, Allah Subhanahu wa taala sendiri menjadi saksi bahwasanya adabnya sangat pedih nanti di akhirat. Allah yang mengatakan demikian. Allah yang tidak berat baginya menciptakan langit dan bumi, tapi Allah mengatakan berat adabnya dalam neraka. Apakah kita tidak menyadarinya? Yang mengatakan azab di dalam neraka tersebut berat adalah Rabb Sang pencipta yang tidak berat baginya menciptakan langit dan bumi. Allah sendiri yang mengatakan berat. Tapi kadang hawa nafsu kita selalu menganggapnya ringan. Selalu menganggapnya ringan. Padahal Allah seluruh kenikmatan dunia ini dicempungkan ke dalam azab neraka sesaat saja, maka hilang seluruh kenikmatan yang ada dalam dunia ini. Di akhir pertemuan kita ini, saya akan bacakan beberapa hadis. Saya akan bacakan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan sebagian kecil daripada adab-adab Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam neraka di dalam yang saya ambil dari kitab silsilah as-sahihah hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang pertama dari sahabat yang mulia Abdullah bin Qais. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna ahlan nar la yabkun hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat wa innahum la yabkuna ad-dam makana ad Sungguhnya penghuni neraka tersebut mereka sungguh-sungguh menangis. Penangis mereka menangis dengan tangisan penyesalan. Tangis nyesal. Bukan cuma tangis pedih. Anak kecil dipukul nangis karena sakitnya dipukul orang tuanya. Di akhirat tangisan mereka bercampur antara tangisan pedih dengan tangisan nyesal ya Allah balikan saya ke dunia, kembalikan saya ke dunia, nggak akan mau lagi saya berbuat dosa. Nyesal mereka. Mereka menangis hatta lau ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat. Sehingga kalau seandainya kapal dilayarkan di atas tangisan mereka, air mata mereka, maka niscaya kapal tersebut akan bisa berlayar. Saking banyaknya tangisan penghuni neraka. Iya, kenapa ma'asyiral muslimin? Karena kehidupan di kampung akhirat gak sama dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Kalaulah di dunia ini kita menangis satu jam, dua jam, tiga jam, maka air mata kita akan kering. Bukankah demikian? Iya, tapi di akhirat tidak. Manusia akan terus menangis dan menangis. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahum la dam makana dama Dan mereka menangiskan darah sebagai tempatnya air mata. Jadi yang keluar itu bukan cuma air mata lagi, tapi sudah berganti dengan darah. Saking banyaknya darah yang keluar dari air dari mata mereka kalau seandainya kapal dijalankan maka dia akan berlayar. Nauzubillah. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم Yaqulu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Al-Harith. Beliau berkata dari Rasul Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna fin nari hayyat amsal a'naqil bukht yalfa'na al-las'ah fayajidu humuwataha 40 kharifah." وإن فيها لعقارب كالبغال الموكفة يلسعن اللسعة fayajidu humuwataha arba'ina khalifah. Sungguhnya di dalam neraka terdapat ular-ular seperti leher onta. Seperti leher onta, saking besarnya. Yang sekali dia menggigit, membisa, maka akan terasa panasnya bisa tersebut selama 40 tahun. Selama 40 tahun, na'udzubillah. Dan sungguhnya di dalam neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kala jengking seperti keledai besarnya. Dan sekali dia menyengat maka akan terasa panasnya sengatan tersebut selama 40 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin, satu siksaan aja 40 tahun baru berakhirnya. Gimana kalau ditambah dengan siksaan lainnya? Memakan pohon pohon zakum wal billah. Kalaulah seandainya satu tetes pohon zakum itu jatuh ke atas permukaan bumi, mati seluruh tumbuhan yang ada. Lalu dimakan oleh penghuni neraka. Bukan cuma sekali, bukan cuma dua kali, bukan cuma sehari, bukan cuma dua hari, tapi selama-lamanya. Na'udzubillah. Makin hari bukan makin ringan siksaan, akan tetapi malah makin makin dahsyat. Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Hadis berikutnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana fi hadzal masjid mi'atu alfin aw yazidun" wa fihi rajulun min ahli nar fatanaffas fa asabahum المسجد lahtaraqal masjid wa Kalaulah seandainya di dalam masjid ini, kata Rasulullah, terdapat seratus ribu orang lebih. Berapa kaum muslimin? Seratus ribu orang lebih. Di tengah mereka ini terdapat satu orang penghuni neraka. Yang lagi disiksa lalu dia bernafas dengan satu kali nafasan, maka terbakarlah masjid ini dan semua yang ada di dalamnya. Satu kali nafasnya seorang penghuni neraka. Saking panasnya nafasnya penghuni neraka tersebut. Padahal penghuni neraka tersebut adalah orang yang dibakar, yang disiksa. Bagaimana dengan alat pembakarnya? Padahal dia adalah orang yang disiksa. Gimana dengan api yang menyiksanya? Bagaimana panasnya? Satu kali dia bernafas saja terbakar satu masjid yang di dalamnya terdapat 100 ribu orang lebih. Saking dahsyatnya siksaan dalam neraka. Maka ma'asyarul muslimin tidaklah pantas sebenarnya seorang hamba Allah melupakan Allah, melupakan siksaan Allah terperdaya dengan keindahan dunia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita selalu di dalam menjalani kehidupan yang panah ini, menuntun kita ke jalan yang diridainya sampai kita bertemu kelak dengannya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Dan akhirnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada yang benar maka dia berasal dari Allah semata. apabila ada yang salah dia berasal dari diri saya dan dari syaitan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh